Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa hadhihi al-musyabaha lil yahudi wan nasara walil a'ajim min ar لما wal fursi lama ghalabat ala muluki syarq hiya wa amsaluha mimma khalafu penyerupaan yang dilarang adalah penyerupaan terhadap Yahudi, Nasrani, atau Aajim orang-orang di luar Islam dari kalangan Romawi maupun Persia. Ketika mereka sudah mulai mengalahkan raja-raja penguasa-penguasa di timur dan juga ketika mereka dan yang sejenis mereka sudah berhasil menguasai dan mengalahkan penguasa-penguasa muslimin maka terjadilah musyabahatuhum terjadilah penyerupaan terhadap mereka khalafu bihi hadiyal muslimin khalafu bihi hadiyal muslimin menyelisihi bimbingan kaum muslimin fima karihahu كرهه الله ورسوله dan mulai mereka masuk ke dalam apa yang tidak disukai oleh Allah dan apa yang tidak disukai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saat itu sallallahu alaihim turk al kafiri. Saat itulah Allah timpakan pada mereka atraq al-kafirin. Orang-orang Turki yang waktu itu masih kafir akhirnya menginjak-injak kaum muslimin. Al-ma'ud biqitalihim. Yang sudah pernah dijanjikan dan dipesankan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian akan memerangi bangsa Turki. Hatta fil ibadi wal biladi ma lam yajur fi daulatil Islam ma lam yajri fi daulatil Islam misla hingga terjadilah pada para hamba dan para negeri-negeri para hamba dan negeri-negeri apa yang belum pernah terjadi pada daulah Islamiyah sebelumnya muslimin punya karakter tersendiri Muslimin punya sifat tersendiri, kaum muslimin punya budaya tersendiri, kaum muslimin punya pakaian tersendiri. Yang Rasulullah SAW tidak suka kalau kaum muslimin meniru orang-orang kafir. Apakah Yahudi atau Nasrani. Dan Nabi tidak suka kalau kaum muslimin mengikuti orang-orang selain kaum muslimin dari kalangan Romawi dan Persia. Maka ketika akhir-akhir dari masa-masa khilafah, mulailah kaum muslimin latah mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, mengikuti budaya-budaya kafir, maka Allah timpakan kejelekan. Allah azab. Dalam bentuk apa? Diserang oleh Turki yang waktu itu masih dalam keadaan kafir. Dibantai. Bahkan diriwayatkan tertimpa para hamba di negeri-negeri ini sesuatu yang belum ter pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya Masya Allah, kaum muslimin selalu dimenangkan oleh Allah. Sejak Nabi masih hidup, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud sampai pada Fathu Mekah sampai kemudian meluas Romawi dan Persia sampai di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum terus meluas negeri-negeri kaum muslimin dan selalu Allah menangkan. Kapan terjadi pembantaian kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah mulai meniru-niru tasyabuh dengan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, Romawi dan Persia. Qala dan ini persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti jejak mereka orang-orang sebelum kalian. Ditanya ya Rasulullah apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, "Faman?" Siapa lagi? kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain mereka bertanya apakah Romawi dan Persia? Nabi menjawab, "Famanin nas illa ulaik." Siapa lagi manusia selain kita kalau bukan mereka? Romawi dan Persia. Barakallahu fiikum. Qala Qais ibn Ubadah wa min kibari tabi'in. Berkata Qais bin Ubadah dan beliau salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, "Kanu yastahibbuna khafd as-saut 'inda dzikri wa 'inda al-qital wa 'inda al-janaiz." Mereka dulu kaum muslimin dulu siapa berarti? Kalau ini yang berbicara adalah tabi'in. Tabi'in itu generasi kedua. Kalau menyatakan dulu berarti siapa? Para sahabat, para salaf, para pendahulu. Yastahibuna khafda saud. Mereka suka untuk merendahkan suara di tiga tempat. Ketika berzikir, ketika perang, dan ketika mengantarkan jenazah. Disebutkan hadisnya dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala. Wa kana al-muslimun ala ahdi nabiyihim wa ba'dahu la yu'rafuna waqtal harbi illa sakina. Dan bahwasanya kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga setelahnya tidak dikenal, tidak diketahui. Ketika dalam perang kecuali sakinah ketenangan wa dzikrullah dan selalu berzikir kepada Allah ikhwan bin Allah berarti Syekhul Islam sudah mulai masuk pada contoh berikutnya kemarin dicontohkan bagaimana membedakan dari Yahudi dan Nasrani dalam sekian masalah yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam apakah memanggil kaum muslimin untuk sholat dengan lonceng? Kata Nabi jangan. Itu meniru kaum Nasrani. Bagaimana kalau dengan buk, dengan trompet? Jangan. Itu kebiasaan Yahudi. Jangan menyerupai mereka. Ya Rasulullah bagaimana kalau kita menyalakan api di tempat yang tinggi sehingga semua orang melihat nyala api berarti sudah waktu sholat? Lah. Itu kebiasaan majusi, para penyembah api. Sampai kemudian disampaikan mimpinya Abdullah ibn Zaid. radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku bermimpi demikian. Umar ibn Khattab berkata, aku juga mimpi dengan sama mimpinya. Yaitu memanggil kaum muslimin untuk salat dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka azan adalah satu sunnah memanggil kaum muslimin untuk salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah mimpi yang hak kata Nabi. Jangan tiru yang lainnya. Jangan tiru Yahudi, jangan tiru Nasrani, jangan tiru Majusi, maka kita berbeda dari mereka. Itu sudah dibahas kemarin. Sekarang dibahas contoh berikutnya. Bahwasanya para salafus saleh, para sahabat biasa tenang di dalam perang. Tidak menjerit-jerit. Tidak seperti yang kita sering mendengar ceritanya bahwa ketika berperang, Allahu Akbar. Ternyata enggak. Enggak begitu. Ketika mereka berzikir dengan keras saja, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, "Irba'u ala anfusikum, fa inna Allah sesungguhnya Allah tidak gaib dan tidak tidak ada. Tidak tuli. Allah tidak asam walal ghaibah Allah tidak tidak ada dan Allah tidak tuli. Irba'u ala anfusukum. Tenangkan diri-diri kalian. Maka mereka berzikir, bertakbir iya, tapi dengan suara yang rendah, suara yang pelan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yu'rafuna bil waqar. Mereka dikenal dengan ketenangannya. Jadi kalau pasukan kaum muslim berangkat itu tenang. Berbeda dengan pasukan musyrikin. Menjerit-jerit dan menabuh genderang. wameh wiu. Seakan-akan berkata kepada manusia, nih kami datang, tentara yang hebat, tentara yang gagah, tentara yang begini. Saksikanlah kami, seakan-akan begitu. Muslimin tidak. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abi Syaibah tadi bahwasanya kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW tidak dikenal dengan suara-suara yang keras. Mereka dikenal suara mereka tenang, tentram. Khufdus sauti, pelan suaranya. Ada ya suara, tapi pelan. Jadi jangan dikira dikir itu tidak bersuara. Itu bukan dikir namanya. Lusuhnya dalam hati dikir. Ya bukan berdikir namanya. Membayangkan dikir. Karena tidak terucap di mulutnya. Mulutnya nggak bergerak sama sekali. Kamu lagi apa? Lagi dikir. Di mana dikirnya? Dalam hati. Nah, itu berarti membayangkan dikir. Itu membayangkan dikir. Ngelamun. Ucapkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tetapi tidak dengan suara yang keras. Dan itu dikenal demikian di tiga tempat. Yang pertama, ketika berzikir lirih suara mereka. Yang kedua, indal qital, ketika perang, pelan suara mereka. Yang ketiga, ketika mengantarkan jenazah, pelan suara mereka, tidak keras. وكذلك سائر الآثار وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليه السكينة demikian pula dalam asar-asar dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa mereka dikenal sakinah tenang tenteram fi hadzal mawatini di tempat-tempat tadi ma'amtila'il qulubi bidzikrillah dengan penuhnya hati mereka mengingat Allah wa ijlaluhu wa ikramuh dengan memuliakan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Kama anna halahum fi salati kadalik. Demikian pula dalam salat mereka begitu. Dalam salat juga sama. Bukan tidak membaca, membaca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Malik Baca. Kalau waktu jahar, ya jahar. Kalau waktu sir, ya sir. Tapi tetap diucapkan. Tapi dengan suara yang pelan, perlahan. Demikian pula dikir fi sujud, wa fi ruku' wa baina sajadatain. Sama, diucapkan dengan perlahan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. وكان رفع الصوت في fi المواطن الثلاثة من min أهل ahli Sebaliknya mengeraskan suara di tiga tempat tadi itu kebiasaannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kebiasaannya al-aajim, orang-orang ajam. Orang-orang selain Islam. ثم قد ابتلي biha كثير min هذه ummah. Kemudian sebagian besar umat ini ditimpa penyakit yang sama, yaitu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Padahal tadinya sangat berbeda. Kaum muslimin dalam perang tenang. Kaum kufar, apakah Yahudi atau Nasrani atau musyrikin, riuh, rame, suaranya keras. Barakallahu fiikum. Ternyata hari ini sudah sama. Kaum muslimin juga mengikuti mereka dengan genderang sampai ada istilah genderang perang. Kembali kepada kita. Disebutkan lagi. Yang kedua, yaitu ketika mengantarkan jenazah. Disuruh diam kalau berzikir perlahan, tidak keras. Tetapi sebagian besar sudah meniru orang-orang ajam dengan suara yang keras. Yang ketiga, ketika zikir ba'da salah antara ifrat dengan tafri. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanannya sepi banget. Gak ngomong apapun dia menjadi salat. Kamu disalat gak dikir? Dikir dalam hati tidak seperti itu hadis yang sahih di dalam sahih Muslim dan di dalam hadis-hadis lain Ibnu Abbas menyatakan aku tahu berakhirnya salat di sautin zikir. Aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil di belakang. Salamnya Nabi tidak terdengar, tapi beliau tahu berakhirnya salat dengan suara zikirnya para sahabat. Walaupun perlahan-perlahan perlahan-perlahan, tapi karena banyak yang berpikir, Allah, alhamdulillah, Allah alhamdulillah, Allah oh sudah berakhir. Salat. Berarti terdengar. Maka yang diam sepi, nggak berucap di mulutnya, itu salah. Ekstrim yang kanan. Ekstrim yang kiri, menjurit-jurit Dengan yang suara yang keras. Bahkan ditambah dengan speaker ini tafrid, ini ifrat. Ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Dan yang terbaik adalah yang wasata, yang tengah-tengahnya. Yaitu berzikirlah dengan suara yang lirih. Tadarru'an wa khufi'ah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan tadarru'an wa khufi'ah, dengan merendah dan dengan suara yang lirih. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Walaysa hadha mawdi' iqtisa'i dzalik dan bukan di sini tempatnya kita membaca atau membahas menyebutkan semua hadis-hadis masalah ini. Itu dibahas dalam fikih. Tetapi inti yang sedang kita bahas adalah dilarang menyerupai orang-orang kafir dalam semua masalah-masalah khususnya masalah agama. وعن عمرو بن ميمون الأزدي قال قال عمر رضي الله تعالى عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس bahwasanya disebutkan oleh Amr bin Maimun al-Azdi bahwa Umar berkata radhiyallahu taala anhu dulu di, dulu di zaman jahiliyah la yafiduna mereka tidak ifadah dari Mina ke Mekah hatta tatlu asyamsu hingga terbit matahari. Setelah terbit matahari baru mereka berjalan. Ifadah. Wa yaqulun mereka dulu di zaman jahiliyah berkata asyriq تبير كيما kita harus bersegera eh, kita harus berjalan setelah matahari terbit asyrik sampai syaraqah syamsu kaima agar kita tidak diserang nughir itu diserang oleh musuh qala fa nabi maka nabi menyelisihinya dan berkata dan menyuruh dan mencontohkan. Afadha qabla tulu'i syamsi. Ifadhah sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Wa qad rawi wa qad fi hadzal hadits adunnu dan telah diriwayatkan sekian hadis seperti apa yang sudah kukira bahwa disebutkan di sana khalafa hadiyuna hadyal musyrikin. Setelah beliau menyuruh untuk ifadah sebelum terbit matahari, beliau berkata, bimbingan kita, hidayah kita berbeda dengan hidayah yang musyrikin, dengan bimbingan musyrikin. Wakadzalika kanu yafiduna min Arafat. Demikian pula ketika mereka ifadah dari Arafah. Tanggal 9, para hujjaj, orang-orang haji, jamaah haji, wukuf di Arafah. Sampai kapan, sampai jam berapa? Mereka dulu jahiliyah. Mereka kembali dari Arafah, dari Arafat sebelum terbenam matahari. Fakhalafahumun Nabi. Maka Nabi pun menyelisihinya. Jangan keluar dari Arafah sampai terbenam matahari. Bukan maknanya sampai setelah sholat maghrib. Enggak, berbeda. Setelah terbenam matahari. Walaupun sholat maghribnya nanti di Muzdalifah itu yang sunnah. Ditunda, ditakhir. Tetapi setelah terbenam matahari, dulu di tahun 90-an, ketika di Arafah itu ada penjagaan. Sampai terdengar suara adzan maghrib, baru penjagaan itu dibuka. Sehingga manusia berjalan seperti air bah, seperti air banjir. Tetapi mungkin sekarang sudah terlalu banyak manusia lebih berlipat-lipat kali dari waktu itu. Sehingga terlihat banyak yang melanggar. Sebelum maghrib sudah banyak yang berjalan keluar dari Arafah. Padahal seharusnya tak pada maghrib. Sampai seperti start dalam apa lomba jalan kaki. Ya. Satu, dua, tiga, brrr, jalan semua. Ya. Waktu itu. Alhamdulillah terjaga sunnah. Ternyata itu amdan dengan sengaja disuruh oleh Rasulullah SAW agar membedakan diri dari musyrikin. Jahiliyah. Ketika mereka ibadahnya sebelum maghrib. Dan mereka selalu ingin cepat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Berarti contoh berikutnya lagi. Tadi contoh suara di tiga tempat tadi kaum muslimin tenang, kaum kufar menjerit-jerit. Maka kita tidak meniru mereka. Sekarang ketika ifadah, musyrikin jahiliyah memiliki haji, tapi haji-haji jahiliyah. Haji-haji yang sudah dicampur dengan kesyirikan dan kebidaahan. Haji yang dulunya diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang merupakan nenek moyang mereka kaum musyrikin Arab Quraisy khususnya mereka tambah dengan kesyirikan dan kebinahan maka ketika Nabi diutus alaihi salatu wassalam sebagai Nabi terakhir meluruskan kembali haji yang benar seperti ini jangan seperti musyrikin wa kadzalika kanu yafiduna min arafati qabla al-ghurub Fakhalafahumun Nabi. Maka Nabi pun menyelisihi mereka dengan ifadah setelah terbenam matahari. Wabihada saral wukuf ila ba'dal ghurub wajiban. Oleh karena itu perhatikan para jemaah haji. Bahwa wukuf di Arafah sampai maghrib itu wajib hukumnya. Menurut jumhur para ulama, silahkan kamu mengikuti madhab apapun, apakah Syafi'i atau Maliki ataupun Abu Hanifah ataupun Hambali sama. Mereka mewajibkan wukuf di Arafah sampai maghrib. Waruknan inda ba'dihim sebagian ulama lainnya kalau jumhur menyatakan wajib, sebagian yang lainnya menyatakan rukun. Bayangkan wajib sama rukun. Rukun lebih-lebih lagi wajib dan rukun di dalam haji berbeda. Apa perbedaannya? Di dalam haji khususnya. Kalau yang wajib kadang bisa diganti dengan dam. Tetapi kalau rukun yang ditinggal batal hajinya. Jumhur menyatakan wajib. Ternyata sebagian mereka menyatakan rukun. Kalau nggak selesai tawafnya sampai maghrib, nggak sah hajinya. Ikhwan ibn a'azakumullah. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين yang menjadi pembahasan kita, catatan kita adalah hadis-hadisnya menyebutkan kalimat membedakan diri dari musyrikin. Ada kalimat khalafah hadiyuna hadiyal musyrikin. Hadiah kita, bimbingan agama ini berbeda dengan bimbingan agama mereka. Menunjukkan bahwa kita disuruh untuk memiliki karakter tersendiri dalam Islam ini. Jangan tiru-tiru. Jangan latah mengikuti agama lain. Terus dikasih stempel Islam. Mereka punya apa? Kita bikin juga Kasih Islam belakangnya. Valentin, Valentin Islam. Ulang tahun, ulang tahun Islam. Mereka punya musik, musik Islam. Bikin juga. Apa itu namanya? Emang ada riwayatnya? Ada salafnya berdakwah dengan musik? Nanti akhirnya mereka berjudi, kita bikin judi Islam. La wallah, tidak demi Allah. Justru yang diajarkan di dalam agama ini bahwa kita tidak meniru-niru agama lain. Bahkan jangan meniru ajam, Romawi dan Persia. Kembali pada contoh berikutnya. Wa aydan dan juga. Diriwayatkan dari Hudaifah ibn Yaman Radiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, "La tashrabu fi aniyati dahab wal fiddah. Jangan kalian minum di bejana-bejana emas atau perak. Gelas-gelas emas atau gelas-gelas perak. Piring-piring emas atau piring-piring perak. Wala ta'kulu fi sehafihima. Sehaf dari sahfa piring. Huma kembali kemana? Emas dan perak. Jangan dari bejana emas dan perak, jangan pula dari piring-piring emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Apa maknanya untuk mereka di dunia? Bahwa itu kebiasaannya musyrikin. Orang-orang kafir. Apakah Yahudi atau Nasrani ataupun musyrikin. Mereka memakai bejana emas perak, memakai piring-piring emas, piring-piring perak, pakai sendok emas, sendok perak dan sebagainya. Kalian kaum muslimin, jangan tiru-tiru mereka. Itu biarkan mereka di dunia, sedangkan nanti di akhirat mereka di neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah dan mendapatkan piring, gelas, emas, perak dan sebagainya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Dari Jubair bin Nufair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau melihat Rasulullah SAW memakai dua pakaian muasfarain. Bahwa Nabi melihat dirinya, melihat beliau memakai dua pakaian muasfar. Muasfar itu dicelup dengan warna oranye kuning ke oranye-orenan ya, dan berbau harum. Dan itu barakallahu fiikum. Nabi menyatakan, "Inna hadhihi min siyabil kuffar, fala talbasha." Ini adalah pakaiannya orang kafir. Jangan pakai keduanya pakaian atas dan pakaian bawah, yang disarungkan dan yang diselendangkan. Hadis yang sebelumnya tentang bejana emas, gelas emas, piring emas. Nabi menyatakan kalian jangan pakai. Mengapa? Jangan menyerupai orang-orang kafir. Ternyata pakaian juga sama. Kalau disebutkan oleh Nabi Mu'affar itu adalah pakaian mereka, Subhanallah, sampai hari ini mereka masih pakai. Pernah lihat? Pakaian orennya biksu-biksu. Oren pakainya. Seperti itu. Kata Nabi jangan pakai pakaian itu. Itu pakaiannya mereka orang-orang kafir. Dua helai, satu disarungkan, satu diselendangkan. Barakallahu fiikum. Fala tashabbahu bihim Kalian jangan menyerupai mereka. Alalan nahya dijadikan alasan pelarangan. Pakai bejana emas, pakai piring emas. Dan juga pelarangan memakai dua helai kain yang berwarna oranye tadi. Karena itu pakaian kufar. Nabi menyebutkan alasannya. Innaha sesungguhnya dua pakaian itu adalah pakaian orang kafir. Inna hadihi thiyabul kuffar kata Nabi. Pakaian orang kafir. Wasawa'un arada annaha mimma yastahilluhul kuffar. Wa bi annahum yastamti'una bi khalaqihim fid dunya. أو مما يعتاده الكفار لذلك كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية dahab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alasan Nabi melarang tadi adalah karena itu pakaian orang kafir. Sama saja, apakah itu yang diajarkan oleh agama mereka, berarti pakaian khusus agama mereka sebagai pakaian resmi agama mereka? Atau itu pakaian yang biasa mereka pakai? Khasnya, ya. khasnya mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innahum yastamti'una bi aniyati dhahabi wal fiddah fid dunya. Kata Nabi, mereka bersenang-senang dengan bejana emas, dengan piring emas di dunia. hiya lil mu'minina fil akhirah, sedangkan itu nanti untuk kaum mukminin di akhirat. Berarti bukan ajaran agamanya sesungguhnya. Tapi itu kebiasaan orang kafir. Apalagi kalau itu ajaran agamanya. Kalau kita tiru, berarti kita meniru agama mereka. Seperti mereka memakai pakaian-pakaian khusus. kamis, Ya, seperti yang kita pakai. Tetapi di tengahnya diikat dengan sabuk ada yang sabuknya dari kain, ada dari ban begini. Pernah lihat para uskup, para pendeta. Mereka memakai sabuk di gamisnya. Maka kita kaum muslimin memakai gamis jangan pakai sabuknya. Karena menyerupai mereka. Mengingatkan kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditegur, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Beliau marah. Ara'aitani kharajtu minal kanisah. Wa alayya zannar, apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat gamisku ada sabuknya? Maksudnya, apakah kau lihat aku Nasrani? Huwada, lihatlah aku. Keluar dari masjid-masjid kaum muslimin. Dan pakaianku pakaian muslimin. Nggak ada sabuk di pakaianku. Maka wajib bagi setiap muslim kalau ada hadis harus cocok, harus sependapat. Orang tadi kan bertanya ini kurang ajar. Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kata kata Imam Syafi'i, ya tentu. Kau lihat aku keluar dari gereja. Apa kau kira aku Nasrani? Pakai gamisnya ada sabuknya. Kalau Muslim, keluar dari masjid Muslimin, pakainya pakaian Muslimin, nggak ada zanar, nggak ada sabuknya. Maka wajib setiap ada hadis sahih wajib diterima. Asyahid barakallahu fikum yang menjadi saksi, yang menjadi bukti adalah kalimat tadi, alayya zannar. Apakah ada sabuk di gamisku? Karena itu pembedanya. Itu pembedanya. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih. Dari Abi Utsman Al-Hindi, qala kataba ilaina Umar radhiyallahu taala anhu wa nahnu di Azerbaijan. Disebutkan oleh Abi Uthman al-Hindi. Umar menulis surat kepada kami. Sedangkan kami waktu itu ada di negeri Azerbaijan. Bersama Utbah Ibn Farqad. Isi suratnya, Ya Utbah, إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشع المسلمين في رحالهم مما فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير وهي عطبة إلى أمر المؤمنين عمر sebagai الخليفة menyurati anak buahnya yang ada di negeri lain, Azerbaijan. Ingat, ini bukan hakmu, bukan hak ibumu. Ini hak muslimin. Maka kenyangkanlah kaum muslimin di tempatmu seperti kau kenyangkan dirimu dan keluargamu. Ini nasihat yang bagus buat seorang pemimpin. Nasihat yang bagus buat seorang gubernur, atau wali kota atau yang sejenisnya. Khalifah memberikan pesan. Jangan dikira ini punya mu punya keluargamu, punya nenek moyangmu. Ini punya kaum muslimin. Kenyangkan mereka seperti engkau mengenyangkan keluargamu. Ini nasihatnya demikian. Yang kedua nasihatnya. Wa iyaka wattana'um bizi ahli syirk. Hati-hati engkau. Jangan engkau bernikmat-nikmat, bermewah-mewah dengan pakaian musyrikin. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Jangan bergaya, bernikmat-nikmat dengan pakaian musyrikin. Walabusil harir dan memakai sutra. Sutra memang dianggap waktu itu pakaian yang mewah. Mungkin sampai sekarang. Tetapi ingat laki-laki nggak boleh memakai sutra. Itu untuk perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Dan biasanya yang memakai sutra, batik sutra, bahan sutra, itu orang-orang besar. Iya kan? Maka ketika pembesar Azerbaijan disurati oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pesannya, ingat, ini bukan hakmu, bukan hak ibumu. Kenyangkan rakyatmu seperti engkau kenyangkan dirimu dan keluargamu. Dan jangan bermewah-mewah dengan pakaian musyrikin. Jangan bermewah-mewah dengan memakai pakaian sutra. Fa inna Rasulullah SAW naha an lebusil harir. Karena Rasulullah SAW melarang untuk memakai sutra. Wa qala illa hakada wa rafa'a lana Rasulullah SAW bi asbu'aihi al-wusta was-sababah wa dhammahuma. Kecuali seperti ini Beliau angkat jarinya yang Rasulullah SAW. Jari tengahnya dan jari telunjuknya. Kecuali seperti ini. Ini sedikit saja. Wadammahuma digabungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini contoh berikutnya. Bahwa kita disuruh untuk membedakan diri dari orang kafir. Kebiasaan orang kafir ketika mendapatkan kekuasaan maka dia akan mengenyangkan dirinya dan keluarganya dan merupakan rakyatnya. Akan bermewah-mewah dengan pakaian yang mewah, dengan jam yang mewah, dengan baju yang mewah, dengan pakaian sutra, dengan pakaian orang kafir, dengan jam tangan yang satu miliar. Ingat, ini bukan warisan bapakmu, bukan warisan nenek moyangmu. Ini adalah hak kaum muslimin Kenyangkan rakyatmu seperti engkau mengenyangkan dirimu dan keluargamu. Masya Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan nasihat dari nasihat Umar, dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mementingkan rakyatnya dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyerupai kaum kufar. Allah taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.